Salawat serta salam selalu kita ucapkan kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sifat-sifat beliau baik sifat fisik atau sifat akhlak budi pekerti beliau yang mulia kita akan bahas di pertemuan subuh ini melanjutkan eh, hadis masih seputar tentang eh, fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang ketujuh dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saur at tirmizi rahimahullahu taala. Hadis yang ketujuh, hadisnya cukup panjang. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad ibnu Abdah Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali ibn Hujrin wa Abu Ja'far Muhammad ibn Al-Husain wa huwa ibn Abi Halimah wal makna wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim ibnu Muhammadin min waladi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaggad wala bil qasidil mutaraddid kana rab'atan minal qaumi lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabti kana ja'dan rajulan ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين Idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin wa idzal tafata tafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum isyratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'itu na'ituhu alam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Bisa cukup panjang. Berkata Imam Tirmizi telah memberikan hadis kepada kami Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri Abu Abdullah. Jadi kunyah beliau Abu Abdullah Ahmad bin Abdah. Jadi kitab Syama'il ini memuat semua semua rantai sanad dari awal sampai sampai akhir. Beda misalnya kita Bulughul Maram atau kita kitab yang lain yang mencukupkan kepada menyebutkan sahabat saja. Kalau ini dari awal sampai akhir Imam Tirmizi menyebutkan semua sanatnya. Ahmad bin Abda ad Al-Basri Ibnu Hajar mengatakan, jadi ulun e, sebutkan sedikit faidah tentang mustalahul hadis. Karena dirasa perlu. <laughs> Jadi caranya gimana supaya ilmu ilmu itu tidak hilang? Ya diajarkan. Otomatis kalau kita ajarkan kita harus membaca sebelumnya. Karena ilmu mustalah al-hadis itu ilmu yang satu-satunya dipu yang dipunyai agama Islam. Tentang masalah sanat, masalah rawi, masalah mencap rawi ini baik atau tidak itu cuma agama Islam saja. Agama lain nggak ada istilah sanat, istilah rantai pembawa hadis. Agama lain nggak ada termasuk kekhususan agama Islam. Ahmad bin Abdah Abdobi Al-Basri Ibnu Hajar mengatakan Thiqoh Semoga masih ingat makna Thiqoh Dan kata beliau Rumia bin Nasbi. Jadi gurunya Imam Tirmizi ini Rumia bin Nasbi. Dituduh dengan nawasib. Pernah dengar istilah firqah nawasib? Nawasib itu seba, sebaliknya dari rawafid kalau Rawafid mengagung-agungkan keturunan Nabi, kalau Nawasib sebaliknya mencela, mencaci maki keturunan Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib. Beliau ini dituduh Rumia ya, dituduh bukan berarti pasti, tapi Rumia bin Nasbi dituduh dengan Nawasib. Dan Nawasib ini pecahan atau yang dikembangkan oleh Khawarij ketika keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib pemberontak. Jadi ini ditumbuhkan oleh Khawarij. Maka timbullah nawasib. Nah, sama seperti sebagian rawi juga terkadang Bit bitasyayyu. Ada istilah ulama mengatakan rawi ini Bit bitasyayyu dituduh dengan kesyiah-syiahan. Apa maksudnya? Kalau misalnya seorang tabi'in atau tabi' tabi'in kemudian ulama ini mengatakan, ulama lain mengatakan rumya bitasyayyu'. Dia dituduh dengan kesyiah-syiahan. Maksud maksudnya apa syiah di sini? Bukan rawafid, bukan rawafid. Di antara maknanya kata Imam Ibnu Hajar, kalau itu dituduhkan kepada tabi'in dan tabi' tabi'in, maka maksudnya adalah dia cuma melebihkan Ali daripada Utsman. Bukan rawafid. Kadang ada orang sebagian, coba lihat. Ulama aja rawi-rawi tabi'in ada yang Syiah. Dia membela rawafidah. Padahal enggak. Maksudnya adalah kata Ibnu Hajar di antara maknanya adalah dia cuma melebihkan Ali daripada Utsman. Dia cuma melebihkan daripada Ali daripada Utsman. Bukan sampai menghina, menyambati atau mengkufurkan tidak. Dan cuma Rumiyah dituduh. Ya, bukan pasti dia mencap orang ini pasti Syiah. Maksudnya dia melebihkan Utsman daripada Ali. Dan juga Wali Ali bin Hujrin dan dari Ali bin Hujr termasuk thiqah dan hafiz wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa bin Abi Halimah dan ini ulun belum dapat uh, sedikit biografi beliau. Wal makna wahid dan maknanya satu, sama. Maksudnya hadis ini maknanya satu. Qalu mereka mengatakan, nah jadi Imam Tirmizi mengambil hadis ini dari tiga guru. Yang pertama Ahmad bin Abdah tadi, yang kedua Ali bin Hujrin dan yang ketiga Abu Ja'far Muhammad bin Husain. Qalu mereka mengatakan Haddatsana Isa bin Yunus telah memberikan hadis kepada kami Isa bin Yunus As-Sabi'i thiqah an Umar bin Abdullah maula gufrah dari Umar bin Abdullah maula gufrah. Ibnu Hajar mengatakan Umar bin Abdullah ini dhaif rawinya dhaif makanya nanti disebutkan di terakhir bahwa hadis ini lemah nanti ulun sebut, eh, sebutkan di mana letak kelemahan beliau Qala beliau mengatakan haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Memberikan hadis kepada saya Ibrahim bin Muhammad dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala dia mengatakan kana Aliun Ali bin Abi Thalib idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyebutkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya panjang jadi ulun bacakan di sini nanti ada beberapa faidah dari sifat-sifat akhlak terpuji Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti ulun sebutkan Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil lil uh, eh, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi. Jadi memegot itu perawakan terlalu tinggi atau jangkung atau jangkung. Jadi kalau kalau ada orang jangkung, anta memegot bahasa Arabnya, anta memegot ikam jangkung. Nah, itu dalam bahasa Arab. Wala bil qasir al didi dan juga Nabi tidak terlalu pendek tapi sedang tapi menuju ke tinggi, sedang menuju ke tinggi. Karena robatan minal kaumi, beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Lam yakun bil ja'dil kotot, beliau tidak berambut ikal yang bergulung atau keriting. wala bisabti dan tidak pula lurus kaku, tidak ikal keriting dan juga tidak lurus tapi ikal bergelombang. Melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk. Kemudian di sini disebutkan eh, waka wala bil mukalsam di sini diterjemahnya disebutkan dagunya tidak lancip. Dagunya tidak lancip. Tapi Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan maknanya adalah bentuk wajah beliau tidak sangat bulat. Bentuk wajah beliau tidak sangat bulat. Artinya bulat gitu nah. Tapi di, beliau itu wajahnya setelahnya eh, dan wajah beliau bulat dan wajah beliau bulat. Maksudnya wajah beliau itu bulat agak kelonjong-lonjongan. Tidak tidak bulat persis tidak. Tapi uh, bulat lonjong lah istilahnya, lonjong ya, tidak bulat. Abyadu musyrab ad'ajul ainain. Kulit beliau putih kemerah-merahan, mata beliau hitam pekat. Nah, di sini disebutkan mata beliau hitam pekat. Maksudnya mata itu warna hitamnya. Jadi warna hitam Nabi, warna eh, apa? Mata yang di tengah itu hitam. Beda dengan Eropa misalnya biru atau ada yang coklat atau ada yang macam-macam. Tapi kalau Nabi tengahnya itu hitam. Ya, tidak seperti orang Eropa matanya biru. kuat tulang bahu. Kuat tulang bahu. Ada yang mengatakan maksudnya adalah tulang sendi beliau kuat. Nah, sendi kita ada berapa? Di hadis disebutkan 360. Sendi itu yang lipatan-lipatan nih satu, dua, tiga, empat. Lipatan-lipatan itu namanya sendi. Dan terdapat 360 persendian. Dan setiap hari bisa disedekahkan sendi 360 tadi dengan cara sholat duha dua rakaat. Sudah tersedekahkan semua persendian persendian kita. Kuat tulang bahu dan pundaknya. Pundak beliau kuat, tidak lemah. Artinya kalau beliau mengangkat barang, beliau bisa kuat. Makanya Nabi itu kalau beliau bisa mengangkat barang beliau sendiri, beliau angkat gandum atau apa. Dan kalau ada sahabat yang menawarkan diri, maka Nabi menolak. Kalau misalnya beliau membeli uh, sesuatu di pasar yang berat, entah gandum atau apa, kalau beliau bisa membawa sendiri, maka beliau bawa sendiri. Padahal penjualnya menawarkan, saya mengangkat Rasul, tapi beliau nggak mau. Karena orang yang punya barang, dia yang lebih berhak untuk membawa. Itu Rasul. Tidak suka menyuruh-nyuruh orang, ini bawakan, ini bawakan, kada. Kalau beliau yang punya barang sendiri, itu beliau sendiri yang angkat. Ya. Itu termasuk sifat tawaduknya beliau. <clears throat> Kemudian tidak berbulu di sekujur tubuh. Artinya sekujur tubuh beliau tidak memiliki bulu bulu-buluan. Di sini disebutkan tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya jadi Nabi punya bulu yang halus tipis dari dada sampai ke ke perut, tidak panjang bulu-bulunya. Ya, tidak lebat di bulu-bulu yang lain. Telapak tangan dan kakinya tebal. Hadis sebelumnya juga disebutkan telapak tangan beliau dan kaki beliau tebal. Tapi di riwayat lain, walaupun beliau tebal, eh, telapak tangannya halus, lembut seperti sutra sebagaimana perkataan Anas bin Malik. Jika berjalan, idza masya ittaqalla ka'annama yanhattu fi sobat Jika berjalan beliau jika, uh, eh, jika berjalan beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Kalau kita turun dari tempat rendah ke tinggi, pasti harus batis itu posisinya kuat supaya jangan rabah atau tujungkang bahasa Banjarnya. Nah, seperti itu Nabi berjalan. Seakan-akan kaki beliau itu e, menginjak dengan pijakan yang kuat, seakan-akan turun dari tempat tempat yang tinggi. Nah, ini yang bagus, ada faidahnya. Jika e, mana tadi? Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Apabila beliau berpaling, maka badan yang lain ikut berpaling, bukan cuma leher. Misalnya lu dikiau, pes jar. ini apa jar? Kenapa Nabi itu kalau misalnya beliau berpaling, misalnya dipanggil sahabat misalnya, beliau seluruhnya menghadap ke orang itu. Nah, di sini sebutkan Syekh Abdul Razzaq, wa min waqarihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk penghormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi dipanggil kemudian menoleh, itu seluruh badan beliau menghadap ke orang itu untuk menghormati yang yang memanggil. Nah ini termasuk adab atau etika. Kalau ada orang yang memanggil apalagi kuitan atau peguruan, malah kayak dijauhi. Ya. Seluruh badannya juga harus seharusnya badannya juga harus ikut berpaling menghadap orang itu, bukan cuma lehernya saja. Ini termasuk menghormati orang yang yang memanggil atau orang yang ingin mengajak bicara. Dan Rasulullah seperti itu kalau dipanggil semuanya ikut berpaling, bukan cuma lehernya saja. Kecuali di kendaraan, para kawam pian bepandiran. Kayak itu. Kemudian di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah yaitu stempel atau cap kenabian. Dan khotam dalam bahasa Arab itu banyak artinya. Ya khotam. Ada artinya cincin. Cincin khotam. Ada yang artinya penutup. Ada yang artinya cap atau stempel. Misalnya Muhammad khatamun nabiyyin. Muhammadun khatamun nabiyyin. Muhammad adalah apa? Apakah cap kenabian atau cincin kenabian atau penutup kenabian? Penutup kenabian. Maka harus harus di, di dilihati teksnya itu maknanya apa supaya supaya sesuai karena terkadang bahasa Arab itu satu kalimat maknanya banyak. Satu kalimat maknanya banyak. Contoh seperti zahaba. Zahaba Muhammadun ilasuk, Artinya apa? Zahaba Muhammadun ilasuk. Muhammad pergi ke pasar. Zahaba bisa artinya pergi. Tapi zahaba juga bisa artinya zahaba syafi'iyu illa anna hadha haram. Artinya apa zahaba? Bukan artinya pergi syafi'i bahwasanya ini haram, tidak. Tapi artinya berpendapat. Berpendapat Imam Syafi'i bahwasanya ini haram. Makanya mazhab itu diambil dari kata zahaba zahabu Yang artinya bukan pergi tapi berpendapat. Mazhab Syafi'i pendapat Syafi'i mazhab Ahmad pendapatnya Ahmad. Dan di antara <clears throat> kedua bahu beliau ada stempel kenabian. Nanti ada khilaf ulama apakah cap kenabian nabi ini ada semenjak beliau lahir atau adanya setelah beliau beliau lahir. Nanti ada hadisnya yang menyebutkan. Dan e, tanda kenabian nabi ini <clears throat> adalah qit'ah minal lahmi barizah. Jadi bagian dari daging yang muncul. Jadi seperti bagian daging yang muncul dan e, besarnya seperti telur burung merpati. Kurang lebih seperti itu. Bentuknya bulat. Nanti disebutkan di hadis yang berikutnya. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya. Di sini disebutkan ajwadun nasi Beliau adalah paling pemurah hatinya. Ini menyebutkan akhlak beliau. Yang pertama dari fisik penciptaan beliau. Yang berikutnya adalah sifat akhlak beliau adalah ajwadun nasi paling pemurah hatinya. Contohnya banyak. Apalagi ketika masuki bulan bulan Ramadan, seperti angin yang bertiup. Artinya kalau banyu itu kalau pian tutup, lumbus saking pemuruhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ulun sebutkan faidahnya di sini, bentuk pemuruhnya Nabi yang sering disebutkan oleh para asatid kita. Dirutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas, beliau mengatakan, "Masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tahu." Dari Anas bin Malik, tidaklah Nabi itu diminta sesuatu kecuali beliau berikan. Kalau diminta, pasti Nabi berikan. Kalau barangnya ada, maka Nabi Nabi kasihkan. Kemudian Anas melanjutkan, faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Maka datang seseorang kepada Nabi, maka dia meminta kepada Nabi kambing, maka Nabi kasih kambing di antara dua gunung, baina ini di antara dua gunung. Itu banyak. Padahal ini kalau kita kita eh, apa? Kita dalam segi eh, ilmu bahasa Arab, rojulun seorang laki-laki ini belum dikenal orangnya. <laughs> Maksudnya orang ini tidaklah masyhur di antara para sahabat. Rojul bukan eh, sahabat yang yang ma'ruf dikenal. Makanya ketika Nabi mengasihkan kambing di antara dua gunung yang begitu banyak, Orang ini kembali ke kaumnya, faraja ila qaumihi, maka dia balik ke kaumnya, faqala maka dia mengatakan, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, berislamlah, masuk Islamlah." Ini di antara hikmah pemurahnya Nabi. Kadang orang masuk Islam dengan sebab akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini balik ke kaumnya, maka dia mengajak kaumnya untuk berislam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqr. Maka sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian dia tidak takut fakir. Kalau mengasih Nabi tidak takut fakir atau menjadi miskin tidak. Nah di antara yang lain pemurahnya Nabi ini ada kisah yang masya Allah. Jadi Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari eh, bahwasanya beliau dikasih selendang yang yang mansujah ya. Intinya Nabi dikasih seorang perempuan selendang Kemudian dan Nabi pun perlu dengan selendang tersebut. Dikasih seorang perempuan, beliau ambil dan Nabi memang perlu ada kebutuhan dengan selendang tadi. Kemudian Nabi pakai, Nabi pakai kan. Setelah itu faraahu alaihi rajulun minas sahabah. Nabi pakai, ternyata ada sahabat, salah seorang sahabat yang melihat Nabi memakai selendang tadi. Faqala ya Rasulullah ma ahsana setelah dia melihat selendang tadi, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagusnya selendang pian." Nah, jadi dipuji dulu. Bagusnya selendang pian, Jar. Ada maksud nih. Nah, kemudian faqala ya Rasulullah, "Ma ahsana hadhihi faqsu faqsuniha." Dia dia mengatakan, "Bagusnya uh, selendang sampian." faksuniha. uh, eh, apa namanya? "Pakaikanlah kepadaku." Pakaikanlah kepadaku. Artinya dia ingin meminta selendang Nabi tadi. Apa reaksi Nabi? Fakola na'am, ya jangan Nabi, Nabi kasihkan. Ketika itu sahabat yang lain ada. Nah, falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bersama sahabat yang lain. Ada seorang sahabat yang meminta selendang padahal hanya dibari orang. Hanya dibari orang kemudian dan Nabi pun perlu. Ketika diminta Nabi langsung na'am mengasihkan. Setelah Nabi berdiri dan balik berjauh, Sahabat yang lain apa reaksinya? mahu ashabuhu. Sahabat-sahabat yang lain mencela orang ini. Intinya kenapa meminta sedangkan Ikam tahu bahwasanya Nabi itu kalau dipinta pasti pasti memberi. Apa perkataan eh, laki-laki uh, yang meminta tadi? Eh, <clears throat> faqala rajautu barakataha hina la, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffanu fiha. Jadi tujuan dia untuk meminta selendang Nabi tadi rajautu barakataha. Kata orang ini saya ingin saya mengharapkan keberkahan yang ada di selendang Nabi tadi. Karena jasad Nabi, tubuh Nabi dan apa yang melekat dengan Nabi, entah itu pakaian, baju dan macam-macam itu adalah mengandung keberkahan. Dan ini keberkahan yang sahih yang benar. Para sahabat ketika Nabi berwudu mereka rebut-rebutan mengambil sisa air wudu Nabi. Tapi tidak bisa dikiaskan ke ke lain ya. Buktinya apa? Ketika Abu Bakar berwudu, Umar berwudu tidak rebutan sahabat yang lain. Itu sahabat dengan sahabat, ya. apalagi jauh setelah sahabat. Yang tidak dijamin Nabi masuk masuk surga. Jadi orang ini intinya mengambil selendang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengharapkan keberkahan selendang tadi. Ketika Nabi memakai memakainya dan mudah-mudahan saya dikafankan dengan membawa selendang ini. Jadi orang itu bukan karena ini bagus bentuknya kada, tapi untuk mendapatkan selendang yang pernah dipakai Rasulullah untuk mendapatkan keberkahannya dan dikafankan dengan membawa selendang-selendang tadi. Kemudian di sini disebutkan wa asdaqun nasi lahjatan wa asdaqun nasi lahjatan dan paling benar ucapannya ai asdaquhum hadisan paling jujur ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul beliau terkenal dengan as-sadiqul amin orang jujur yang terpercaya nah, dan ada cerita ketika uh, Ka'bah direnovasi. Kemudian eh, apa? Hajar Aswad itu dilepas. Maka orang-orang Quraisy berselisih pendapat siapa yang yang meletakkan Hajar Aswad ini ke dalam tempatnya. Maka mereka eh, intinya setelahnya eh, apa? Mereka meminta pendapat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Jadi eh, Nabi bikin ide atau rencana kain atau selendang, kemudian ditaruh di atasnya hajar aswad. Kemudian setiap pemimpin kabilah ada empat buncu untuk membawa hajar aswad tadi ke tempatnya. Kemudian wa wa'al yanuhum arikatan. al yanuhum arikatan dan paling mulia pergaulannya. Pergaulan Nabi sangat sangat mulia entah kepada sahabat, kepada anak kecil, kepada orang yang lebih tua, kepada keluarga ataupun istri. Ya. Makanya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan muamalah terhadap keluarga atau istri. Nabi mengatakan di hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli lih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Jadi yang lebih utama untuk bermuamalah dengan baik adalah terhadap keluarga dulu. Jangan sampai kita melebihkan teman daripada keluarga. Kawan nancak traktir, bini, istri jarang dibawa keluar misalnya. Kan ini terbalik. Ya, dan seterusnya. dan juga uh, kata Anas bin Malik Anas bin Malik khadam Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun beliau ber berkhadam atau membantu Rasul pembantu Rasul kata Anas, bin Malik Rasul itu tidak pernah mengungkapkan ungkapan yang yang uh, uf itu kalimat tadajjur kalimat jengkel kata Anas bin Malik selama 10 tahun saya tidak pernah melihat Nabi itu jengkel dengan saya Uf itu kalimat serendah-rendahnya kalimat yang menunjukkan kejengkelan, tidak pernah. Dan juga Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'alta. Anas bin Malik misalnya mengerjakan seperti ini, seperti itu, kenapa engkau, kenapa engkau mengerjakan seperti ini? Kenapa engkau mengerjakan seperti ini? Tidak pernah komplain terhadap Anas bin Malik dan juga tidak pernah memukul beliau. Intinya akhlak Nabi bergaul terhadap pembantu beliau Anas bin Malik dengan pergaulan yang baik. Makanya ada kitab yang dipelajari di sini Ustaz Khairullah, Kaifa Amalahum. Bagaimana Rasul itu bermuamalah dengan mereka entah dengan sahabat, anak kecil, para janda, fakir miskin dan macam-macam. Kemudian wa akramuhum isyratan, wa akramuhum isyratan. Uh, eh, paling mulia pergaulannya. <clears throat> Kemudian man ra'ahu badihatan habahu. Man ra'ahu badihatan habahu. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya. Jadi ketika seseorang itu melihat sepintas Rasul, maka orang itu segan atau menaruh hormat kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Uh, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang berkumpul dengan Nabi, orang yang mengenal Nabi pasti akan mencintai beliau. Kenapa? Di sini disebut oleh Syekh li'annahu la yara fihi illa ma yad'u ila hubbihi min karimil akhlaq wa tayyibil muamalah wa husnil muasyarah. Orang ya atau sahabat atau siapapun kalau dia bergaul dengan nabi, duduk dengan nabi, berjalan dengan nabi atau misalnya menyertai nabi ketika hijrah dan sebagainya, pasti orang tersebut cinta kepada nabi. Kenapa? Karena orang tersebut tidaklah melihat kepada nabi kecuali sifat-sifat yang baik di diri beliau. Makanya orang itu pasti ketujuh buka senang berkumpul, senang duduk dengan dengan Nabi. Makanya para sahabat itu nikmatnya sangat luar biasa. Ya, mereka cinta dengan Nabi dan banyak berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau yang baik, kemudian bagusnya muamalah dengan sahabat tadi dan bagusnya pergaulan dengan dengan mereka. Pasti orang yang eh, baik akhlaknya disenangi suka ngumpul, suka duduk ya. Beda dengan sebaliknya. Allah mengatakan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Walau kunta fadhdhan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad, seandainya engkau fadhdhan akhlak berakhlak yang buruk, ghalizal qalbi, berhati yang keras, lan faddu min haulik niscaya menjauhlah orang yang di sekitar kamu. Makanya dakwah itu yang paling penting pondasinya adalah salah satunya adalah berdakwah dengan dengan akhlak. Tidak sedikit para sahabat ya yang masuk Islam dengan sebab akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus berdakwah harus dengan akhlak, harus dengan dengan etika. Bagaimana akhlaknya, bagaimana etikanya, belajar menuntut ilmu. Ya, karena ada Terkadang ini akhlak, ini etika. Ternyata lain. Akibatnya salah kaprah ketika ketika berdakwah. Pasti seseorang itu misalnya dia eh, apa eh, sekolah misalnya jauh tinggi. Pasti ketika kita ketika dia pertama kali masuk ke boleh ke kampung, pasti yang dilihat orang itu pertama apa dulu? Akhlaknya, ilmunya nomor dua Bagaimana dia bermuamalah dengan orang kampung ya, dan macam-macam. Jadi orang kampung itu orang masyarakat Yang pertama mereka nilai terhadap penuntut ilmu adalah akhlaknya Baru ilmunya Kemudian yaqulu na'itna ituhu Orang yang menceritakan sifatnya Pasti akan mengatakan Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Ini adalah kalimat ungkapan takjub atau kagum kepada kepada Nabi. Yang mana beliau memiliki dua sifat keistimewaan. Pertama sifat dari keindahan fisik dan kedua keindahan akhlak beliau. Jadi orang yang menceritakan sifat Rasul pasti akan mengatakan tidak pernah saya melihat Rasul sebelum dan sesudahnya. Ini adalah kalimat kagum kepada Rasul yang mana memiliki sifat fisik yang baik dan memiliki sifat akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir eh, hukum hadis ini Hadis ini <clears throat> didaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala yang mana di sini ada mana tadi ada seorang rawi Umar bin Abdullah Maula Gufrah ini kata Ibnu Hajar dhaif sehingga hadis dengan sanad ini hadisnya lemah dan doif itu terkadang ada disandarkan kepada hadis dan disandarkan kepada kepada rawi. Kalau kepada rawi doif jar, ya, berarti dia ada dua kemungkinan. Kalau enggak dari segi hafalan atau segi adilnya orang ini. Dari segi hafalan, entah hafalannya buruk. Hafalan itu ada dua, hafalan dari segi otak atau hafalan dari segi tulisan. Misalnya orang ini hafalannya buruk, dia hafal ketika langsung di disebutkan hafalkan hadis ini hafal, tapi tulisannya dia nggak hafal, maka ini termasuk lemah. Atau misalnya <clears throat> dia cacatnya dari segi adilnya. Adil dalam ilmu mustalah hadis, dia muslim, balik berakal dan selamat dari sebab kefasikan dan sebab yang menghilangkan sifat muruahnya. Misalnya dia tidak adil, contohnya dia seorang pendusta. Maka dia termasuk daif. Atau misalnya sahibu bid'ah. Dia pelaku bid'ah misalnya, maka dia dikategorikan daif Dan kadar daif itu bertingkat-tingkat. Ada yang daifnya ringan, ada yang berat. Kalau ringan itu bisa terangkat dengan hadis yang lain. Kalau berat daif syadid, maka dia tidak bisa terangkat dengan hadis apapun yang semakna dengan hadis tadi. Tapi kata Syekh Abdul Razak Kebanyakan lafaz-lafaz di hadis yang kita baca tadi, lafaznya benar sahih. Seperti Nabi itu tidak tinggi dan tidak pendek dan semacamnya ini, maka maknanya maknanya benar. Kebanyakan makna dari hadis eh, yang kita sampaikan tadi adalah maknanya benar. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang ke-8. Hadis yang cukup panjang dan terkadang makna uh, apa kalimat-kalimat mufradatnya itu bahasanya susah ya nanti Allah kita akan sambung minggu depan ini yang bisa ulun sampaikan uh, kurang lebihnya mohon maaf kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik syadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh